Alhamdulillahi Wassalatu wassalamu ala mabu'uthi rahmatan lil Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin Amma ba'd Baik Pada pertemuan setelah kita selesaikan pembahasan mengenai alamatul ismi. Yang disebutkan di sini berapa alamat semuanya? Tanda-tanda isim ada berapa yang disebutkan oleh pengarang jurumnya Apa? Tanwin Tiga Masuknya alif yang terbelah terus yang keempat masuknya huruf khabar ayat oh dan di antara huruf khabar tersebut adalah huruf huruf kosam. Nah, ini empat tanda yang disebutkan. Dari keempat tanda tersebut berdasarkan letaknya dibagi menjadi dua. Yang tadi yang Berdasarkan letak tanda tersebut dibagi menjadi dua yaitu keempat tanda tadi khabar tanwin al kemudian maful khamri berdasarkan letaknya sebagai tanda isim itu dibagi menjadi dua yaitu khabar dan tanwin letaknya di letaknya di akhir ayat khabar dan tanwin sebagai tanda bagi isim yang letaknya di akhir kemudian al dan huruf khabar letaknya di di awal. Baik, berdasarkan letaknya dibagi menjadi dua, tanda yang terletak di awal kata dan yang di akhir kata. Tanda yang terletak di awal kata yaitu apa? Diulangi lagi. Apa baik? Tanda yang letaknya di awal di awal kata yaitu huruf kosam yang termasuk dalam huruf sobat secara umum dan masuknya al. Kemudian tanda yang letaknya di akhir kata adalah al-khabar yang merupakan ibarat dari kasrah dan tanwin. Baik. Dan kemarin kita tambahkan satu tanda yaitu apa? kita Al-isnad ilaih yang tidak disebutkan oleh pengarang yaitu al-isnadu ilaih yang dikatakan di sini merupakan tanda yang paling bermanfaat tanda yang paling bermanfaat untuk menentukan suatu kata itu isim dengan isnad ilaih ini penyadaran kepadanya atau al-hadithu anhu bisa diketahui keisiman suatu kata yang tidak bisa diketahui dengan keempat tanda-tanda sebelumnya yaitu keisiman apa bisa diketahui dengan tanda isnat ilaih ini keisiman suatu kata yang tidak bisa diketahui oleh tanda-tanda yang lain yaitu apa Nah, isim-isim domir. Baik isim-isim domir pada kumtu misalnya. Pada kumtu ikhwanifillah kumtu Ini Ini isim Baik. Tak pada untuk ini isim taknya. Tidak bisa kita ketahui keisiman tak tersebut dengan tanwin tidak ada, dengan kasrah juga tidak ada, al juga tidak ada, baik huruf jar juga tidak ada. Lalu dengan apa kita mengetahui tak ini isim? Yaitu dengan satu tanda yang disebut dengan al-isnadu ilaih Baik. Iya. Kenapa? Karena tak ini yang dibicarakan dalam kalimat kumtu. Ya. Aku telah berdiri. Baik, yang dibicarakan adalah tak ini aku yang bawah kembali ke arah. Baik, dibicarakan bahwasanya dia melakukan suatu perbuatan yaitu al-qiyam. Baik. Dan memang tanda ini tidak disebutkan karena mungkin bagi para ulama butuh ya, pemahaman lebih. Oleh karena itulah dalam kitab Juruni ya, tidak disebutkan. Walaupun sebenarnya tanda tersebut merupakan tanda yang sangat penting. Dan insya Allah akan dipahami pada kitab-kitab berikutnya diingat-ingat saja ya bahwasanya tambahan atas empat alamat-alamat isim yang disebutkan ini ya alamat yang kelima yaitu al-isnad ilaih dengan yang bisa diketahui keisiman domain-domain baik kita masuk pada pembahasan berikutnya alamatul fi'li tanda-tanda fi'il. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wal fi'lu yu'rafu bil qad was sini wa sawfa wa ta'in ta'nid istahinah. Dan fi'il diketahui dari dua temannya yaitu isim dan huruf. Bisa diketahui dengan apa? Bifat dengan adanya fa wasin, yang kedua dengan sin, wasaufa, yang ketiga dengan saufa, wata intakni isakinah dan yang keempat dengan tak takni asakinah. Baik. Jadi setelah beliau menyebutkan tentang tanda-tanda isim, beliau masuk kepada Kata jenis yang kedua yaitu fi'il. Bagaimana kita bisa mengetahui tanda-tanda fi'il atau mengetahui suatu fi'il itu, suatu kata itu fi'il? Yaitu dengan melihat adanya tanda-tanda yang disebutkan di sini. Baik, asyar al أن al musannifu alamatil ismi syara'a fi ذكر alamatil fi'li. Setelah mengarang menyebutkan tanda-tanda isim yang empat tadi, pengarang mulai menyebutkan tanda-tanda fi'il. فذكر أربع علامات إذا وجدت واحدة منها في كلمة أو رأيت أنها تقبلها عرفت أنها فعل Beliau menyebutkan empat tanda-tanda di sini. Yang apabila engkau mendapati satu saja dari empat tanda tersebut ada pada suatu kalimat ikhwanifillah atau tidak mendapati tapi engkau melihat bahwasanya suatu kata bisa menerima tanda-tanda tadi maka engkau mengetahui bahwasanya kata itu adalah fiil. Jadi empat tanda yang akan disebutkan ini kapan saja ada salah satunya pada suatu fiil eh, pada suatu kata maka kata itu adalah fiil atau dia bisa menerima walaupun tidak terlihat tapi dia bisa menerima tanda-tanda tersebut maka kita bisa menghubunginya sebagai fiil Wahiyya qad. Keempat tanda tersebut yaitu yang pertama qad. Qad akhwanillah ini adalah huruf. Tayyip Wahiyya harfun. Qad adalah huruf. Tapi huruf yang mempunyai makna min ma'aniha at-tahqiq dan di antara makna qas adalah at-tahqiq menunjukkan benarnya kejadian tersebut bahwasanya kejadian yang diberitakan dalam fi'il itu benar-benar terjadi tadkhulu 'ala al-madhi nahwu qawlihi ta'ala qad sami'a Allah qad ini bisa masuk pada fi'il madhi sebagai contoh firman Allah Subhanahu wa taala, "Qad sami Allah." Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mendengar. Baik. Berarti ketika kita lihat setelah atau sebelum qad itu ada sami'a, maka sami'a ini kita hukumi apa? Kita hukumi sebagai apa Sofian? Sebagai fi'il Baik Berarti sami'a adalah fi'il Kenapa? Karena dia bisa menerima qad ya, Sebelumnya ada qad Qad sami'a Baik, berarti sami'a adalah fi'il dan apabila masuk pada fi'il mudhari maknanya tadi yaitu at-tahqiq menunjukkan kejadian benar-benar telah terjadi. Wa 'alal mudhari' dan qad juga bisa masuk pada fi'il mudhari'. Nahwu qawlihi qad ya'lamu Allah. Contohnya firman Allah Subhanahu wa taala qad ya'lamu Allah. Sungguh Allah Subhanahu wa taala mengetahui. Tayyib. Di sini pengarang menyebutkan satu makna saja dari Pak yang baik masuk pada fi'il madhi maupun fi'il mudhari yaitu menunjukkan makna at-tahqiq apa makna at-tahqiq ini Bapak? Nah, menunjukkan bahwasanya kejadian itu benar-benar telah terjadi. Baik, misalnya qad sami'a mendengar itu sungguh-sungguh ya mendengar ini bila fi'il madhi tayyib menunjukkan at-tahqiq ya benar-benar yang merupakan kandungan fi'il tadi itu ada penegasan tayyib nah di sana makna yang lebih banyak digunakan untuk ketika masuk fi'il mudhari' ikhwanillah memiliki makna at-taqlil memiliki makna at-taqlil yaitu makna sedikit dan ini banyak kalau kita dapat tiket masuk pada fi'il mudhari' maka maknanya kebanyakannya adalah at Tidaklah kita maknai qad pada fi'il mudhari ini bermakna at-tahqiq kecuali ya pada perkara-perkara yang memang betul-betul ya diketahui ya kejadian yang dikandung oleh fi'il tadi benar-benar ada. Misalnya qad ya'lamu Allah, qad 'alima Allah. Ini mesti karena tidak bisa kami kita katakan terkadang pada animal pada ya'lamu Allah Ini mesti bermakna betul-betul Ya penegasan Karena Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mungkin Kemudian bermakna Ya ilmunya itu bermakna tahlil Terkadang Allah mengetahui Ini tidak akan mungkin Adapun selain yang ikhwanifillah maka makna yang banyak digunakan adalah ini taklil. Misalnya yang tidak al-kasul qad yanjahul kasul ini sedikit saja sedikit orang-orang yang malas itu berhasil ya ada ada orang yang malas berhasil ya, kebetulan nasibnya muncul, tapi sedikit. Nah, ya, maka digunakan kata kod di sini. kod ian jahul kasul. Ya, terkadang atau sedikit saja orang-orang yang pemalas itu apa? berhasil. Ya kebanyakannya mayoritasnya yang malas itu ya tidak berhasil. Tapi, nah, iya. tapi ada terkadang yang malas itu yang berhasil. Berarti di sini memiliki makna apa? Hah? Memiliki makna taqlil. Baik diperhatikan. Memiliki makna at Jadi kita ambil dua makna dari qalb ya. Bila masuk fi'il muda, fi'il madhi, manifilah ya ini makna utamanya adalah at-tahqiq. Adapun apabila masuk fi'il mudhari, makna utamanya menunjukkan apa? at taklil Tapi dia juga bisa menunjukkan makna at-tahqiq sebagaimana ketika masuk pada fi'il madhi. Nah, kapan saja ada qad ya, kita dapat qad maka berarti kita langsung bisa menghukumi setelah qad ini adalah fi'il ya. Ini adalah fi'il. Kenapa? Karena qad bisa masuk padanya. Kau tidak akan bisa masuk pada isim misalnya Qaf Muhammad. Ini nggak bisa. Ya. Mesti setelah qaf itu adalah fi'il. Tanda yang kedua wasin wasaufa. Baik. Kedua dan ketiga. Tanda kedua sin, tanda ketiga saufa. Digabungkan ikhwanillah karena kedua huruf ini memiliki fungsi yang sama. Ya. Kita baca wahuma harfas nikbalin yahtassani bil fi'lil mudhari. Kedua-duanya adalah huruf yang menunjukkan makna istiqbal, menunjukkan makna yang akan datang. Bahwasanya kejadian yang ditunjukkan oleh fi'il itu akan terjadi di zaman mustaqbal zaman setelah waktu pembicaraan Baik, sehingga ketika berbicara fi'il tersebut belum dilakukan ini makna sin dan saufa yang dikatakan sebagai hapus tekebalin ya sin dan saufa dua huruf kedua-duanya namanya harfu istiqbalin harfun istiqbal dan sin serta saufa tersebut ikhwanillah ini huruf yang khusus masuk pada fi'il mudhari berbeda dengan qad kalau qad tadi bisa masuk pada fi'il apa saja Ahmad bisa masuk pada fi'il madhi dan mudhari ada sin serta saufa ini khusus masuk pada fi'il apa Sofyan? Fi'il mudhari' saja. Baik. Contohnya Nahu qawlihi ta'ala sa'astaghfir Sa'astaghfir Aku akan beristighfar Ya Adanya sin ini menunjukkan bahwasanya kata astaghfir ini adalah apa berkon. Ketika kita dapat isim di sini yang merupakan huruf istiqbal menunjukkan bahwasanya kata setelahnya ini adalah fiil. Baik adalah fiil. Dan mesti kita katakan fiil setelahnya ini kategori fiil apa? Fiil mudhari. Tayyib, karena sin khusus masuk pada fi'il mudhari dan memiliki makna menunjukkan kejadian itu akan ya, pada waktu yang akan datang, waktu mustaqbal. tidak bisa menunjukkan makna hal. Karena telah kita ketahui bahwasanya zaman atau waktu yang ditunjukkan oleh fi'il mudhari ada dua yaitu zaman apa? Abu Mujahid? fi'il mudhari menunjukkan dua waktu yaitu hal dan istiqbal. Ada kemungkinan hal, ada kemungkinan istiqbal. Namun ketika telah masuk sin padanya, maka tidak ada kemungkinan apa? menunjukkan makna hal. Mesti makna yang ditunjukkan adalah istiqbal. Paham? Diikuti, jangan ngantuk. Ya, yang ngantuk bangun. Tayyib. Wa qawlihi Sawfa astaghfir. Contoh kedua Sawfa astaghfir. Di sini masuk sawfa pada suatu kata menunjukkan kata astaghfir ini adalah apa sama fi'il. Fi'il apa? fi'il mudhari' mesti karena sin dan saufa hanya khusus masuk pada fi'il mudhari. Tidak akan mungkin masuk pada fi'il madhi atau fi'il amr. Baik. Nah, sin dan saufa disebut huruf apa ini Abu Ja'far? Hah? Antum bersama saya? Hah? Apa? Huruf istiqbal. Baik. sindar dan saufa disebut huruf istiqbal. Dia masuk pada fi'il apa? Kurban. Hah? Sin dan hanya masuk pada fi'il mudhari' saja ya. Diperhatikan makanya. Baik. Ingat-ingat, ini sudah lambat sekali ini, bukan metode saya sebenarnya. ya. Sudah tak lambatkan sekali ini cara menerangkannya. Jadi diperhatikan. Baik sinyalnya pun dinaikkan. Ya. Sin dan sofa. Nah, sekarang tambahan ikhwanillah, kedua-duanya menunjukkan makna istiqbal, yaitu waktu yang akan datang. Lalu bedanya apa ikhwanillah? Dalam bahasa Arab, ya, dalam bahasa Arab ada kaidah umum yaitu tambahan huruf memiliki tambahan makna. Pada sin dan saufa yang hurufnya lebih banyak mana? Jelas saufa. Ya, sehingga tentunya pada saufa ini memiliki tambahan makna. Ya. Jadi ketika digabungkan ada suatu kata dengan sin, saastafir kemudian saufa astafir menunjukkan bahwasanya yang saufa ini waktunya lebih jauh waktunya lebih jauh. Tayyib. Jadi waktu yang akan datang tapi lebih jauh lagi daripada sekedar menggunakan yang menggunakan sin. Ini maknanya perbedaan antara sin dan saufa. Kalau saufa dari sisi istiqbalnya ya, Menunjukkan makna yang akan datang ini lebih jauh Misalnya saat Sa'astaghfir atau ya Sa'uraji Ya, sa'uraji'u darsa insyaallah. Aku akan merajaan pelajaran insyaallah. Kalau pakai sin mungkin ya nanti satu jam lagi. Ketika dia menggunakan saufa uraji'u dars besok-besok. Tayyib. Ya, makanya jangan pakai saufa. Oleh karena itulah di antara ya disebutkan oleh para ulama ya seputar adab penuntut ilmu ikhwanillah ya seputar ada penuntut ilmu di antara penghalang-penghalang ya penuntut ilmu adalah yang disebut dengan taswif ya taswif dari kata saufa dikit-dikit nanti ya nanti nanti dia tunda-tunda mau menghafal nanti mau merajaah nanti atau besok-besok ini namanya taswif ini juga bukan sekedar penuntut ilmu saja sebenarnya semua hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala di antara penyakit yang disebabkan oleh syaitan adalah penyakit at-taswif, menunda-nunda pekerjaan. Dia bisa berzikir saat ini tapi kemudian syaitan nanti saja. Bisa membaca Al-Qur'an saat ini tapi syaitan membujuknya untuk nanti saja kamu ya butuh istirahat dan seterusnya. Tapi ini taswif, dari kata saufan ya jadi mengakhir-akhirkan ya jadi nanti dan nanti ini jangan ya ini faedah di luar pelajaran yaitu seorang penuntut ilmu betul-betul menjauhi ya at-taswif ini ya jangan menggunakan taswif pada dirinya ya dia tunda-tunda pekerjaan yang bisa dia kerjakan saat itu Demikian pula pelajaran pas pelajaran kita konsentrasi pelajaran jangan nanti saja Nanti saya bisa merojak sendiri tidak. ya. Tanda yang keempat yang terakhir disebutkan di sini wata utani risa dan tak tanis asa apa itu tak taklid as-sakinah disebutkan di sini wa hiya harfun yadullu ala anna ma usnida ilaihi al-fi'lu mu'annats. Yaitu huruf yang menunjukkan bahwa kata yang disandarkan kepadanya itu ma'usnida ilaihi al-fi'lu mu'annats yaitu kata atau e, huruf yang menunjukkan bahwasanya kata yang fiil itu disandarkan kepadanya adalah muannas. Maknanya bagaimana? Dengan contoh amal mudah. Ya, ini tak tanes asakinah. Dia huruf. Berarti ini pengetahuan satu. Tak tanes asakinah itu huruf. Huruf fungsinya apa? Untuk menunjukkan bahwasanya yang fiil disandarkan kepadanya itu adalah muannats. Ya, ya, tak ta'il asalnya, Misalnya Dahaba Hindun Yang disebut dengan tak yang asakinah adalah tak pada akhir kata dahabat Ya, dahabat Nah, tak ini ikhwanifilah huruf. Huruf yang menunjukkan bahwasanya isim atau kata yang disadarkan kepada fi'il ini adalah mu'annas. Baik. Yaitu hindun. Dalam contoh ini adalah hindun. Hindun yang disadarkan kepada fi'il yaitu apa? apa? Dahaba, fi'il dahaba. Baik. Jadi kalau untuk lebih mudahnya tak tak asal kita adalah tak yang menunjukkan bahwasanya pelaku pekerjaan itu adalah wanita ya adalah mu'anad ini sementara seperti itu saja Tayyib dahabat hindun Tayyib ini tak tak ini sakinah tak yang menunjukkan makna perempuan pada fiil. Nah itu seperti itu. Paham? Kalau zahaba menunjukkan mudzakkar yaitu untuk laki-laki zahaba zaidun. Tapi kalau yang pergi ini perempuan maka harus ditambahkan tak tak ini asakinah. Nah, kapan saja ikhwan inilah kita di suatu kata kemasukan tak ini. As-sakinah, as-sakinah mana yang disukun. Jadi dia senantiasa dalam keadaan sukun. Tidak bisa dia dia berharokat kecuali apabila ada kejadian tertentu misalnya terjadi pertemuan dua sukun yang insya Allah itu pelajaran yang lain sekarang asal dari tahta dan asakinah ya dalam keadaan sukun lain dahatan, ya kharajat yang menunjukkan apa makna perempuan. lain. Nah, tak tadi sakinah ini hanya masuk pada fiil, tidak bisa masuk pada isim, enggak ada ya apa dan ya gak bisa. lain. Masni masuk pada fi'il sehingga merupakan tanda bagi fi'il. Wa hiya mukhtassatun bil fi'lil madhi wa tattasilu bi akhirih. Ini diperhatikan bahwasanya tak taknis asakinah ini akhwanifillah khusus pada fi'il yaitu fi'il apa? Fi'il madhi saja. Jadi tak taknis kina ini khusus pada fi'il madhi. Berarti tidak akan mungkin masuk pada fi'il mudhari. Wa tattasilu bi akhirih dan dia bersambung dengan fi'il mati di akhirnya. Kalau kita dapat tak padanya di depan misalnya. Tadabbu. Ini bukan tak taknya sakinah namanya. Baik, karena tak tak taknya sakinah mesti di akhir suatu fi'il madhi. Nahwu ini lahu qawlihi ta'ala qalat namlatun qalat namlatun qalat namlatun telah berkata namlat apa namlat? semut ya semut semut di sini dihukumi muannats ikhwanillah dengan adanya tak ya tak marbutoh yang menunjukkan makna. Taib yang menjadi inti ya pendalilan di sini adalah pada kata qala ada kemasukan tak taknih asakina menunjukkan bahwasanya kata yang dimasukinya adalah fiil dan jelas qala adalah fiil madhi. Baik, dan contoh tadi, zahabat Hindun kharajat Khadijatu dan seterusnya dari contoh-contoh di mana tak taknis masuk pada fi'il mati. Ini keempat tanda fi'il mudah ikhwanillah. Keempat tanda fi'il. Sekarang kesimpulannya, wahasilu hasilu ma dzakarahu min alamatil fi'li arba'. Dan hasil atau kesimpulan dari apa-apa yang disebutkan tentang alamat-alamat fi'il itu ada empat. Tayyib wahidatun mushtarikatun bainal madhi wal mudhari wa hiya qad satu tanda baik satu tanda dia mustarikah bergabung penggunaannya antara fi'il madhi dan fi'il mudhari yaitu qad ya Kesimpulan pertama ini bahwasanya qad akhwanillah bisa masuk pada fi'il madhi dan mudhari. Ini mudahnya. Wasnatani tahtassani bil mudhari dan dua huruf ini khusus untuk fi'il mudhari wa huma as wa sawfa. Jadi kesimpulan kedua bahwasanya sin dan saufa ini alamat yang khusus masuk pada fi'il mudhari. Wa wahidatun mukhtassatun bil madhi wa hiya ta'u ta'nitsis sakinah. Dan satu tanda khusus masuk pada fi'il madhi yaitu apa? Tak ta'nits as-sakinah. Jadi hasil ma karahu min alamatil fi'li arba kesimpulan dari apa-apa yang musannif menyebutkannya tentang tanda-tanda fi'il yang empat ini ada tiga kesimpulan tadi. Tayyib pembagiannya berdasarkan masuknya alamat-alamat tadi kepada suatu fi'il. Fi'il Mati Berarti dari keempat tanda tersebut bisa dimasuki tanda apa saja. Fi'il mati. Sekarang kita balik. Pot dan dan tak taknis. Ya, qad dan tak taknis. Adapun fi'il mudhari bisa dimasuki apa? Sin dan saufa serta pot. Tayyib. Sekarang kalau yang hanya masuk pada fi'il madhi saja apa Sofyan? Tanda yang hanya masuk pada fi'il madhi saja apa? Ha. Apa? Yang hanya masuk pada fi'il madhi. Apa? Tak tak nih ya tatanid asakinah yang hanya masuk pada fi'il mudhari apa apa Abdurrahman sin dan saufa sayyid yang bisa masuk pada mandi dan mudhari apa berkon kot itu saja ya mudah Tayyib. Ini empat tanda ingat-ingat ya yang mudah. Ada pembahasan yang lain insya Allah kita tambahkan sambil jalan. Ya, alamat fiil ada empat ingat-ingat maknanya yang disebutkan tadi qad memiliki makna apa ketika masuk kepada fi'il mati dan mundore kemudian saufa masuknya kemana Tayyib dari keempat tanda tadi yang letaknya di akhir apa?